Beliau begitu sangat kuat di dalam berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Imam Syafi'i, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah itu adalah sebuah, sebuah, sebagai sebuah kewajiban karena ia adalah merupakan pokok. Al-Quran adalah merupakan dasar akidah. Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang mukmin ya akhul Islam mencari dalil selain Al-Quran dan hadis. Makanya, ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya nakal itu lebih didahulukan daripada akal. Karena sesungguhnya ayul ikhwah ya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang kepada keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah layak bagi seorang mukmin tidak pula mukminah apabila Allah telah memutuskan suatu perkara demikian pula rasulnya dia mempunyai pilihan yang lain. Tidak boleh ia mempunyai pilihan yang lain kecuali pilihan Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sampai bersumpah, ya seseorang tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Rasulullah. Allah berfirman fala warabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما dalam surat An-Nisa ayat 65 Tidak demi Rabbmu kata Allah mereka tidak beriman di sini Allah meniadakan keimanan sampai kapan sampai memenuhi yang telah Allah sebutkan dalam dalam ayat ini. Hatta yuhakimuk. Ya, yang pertama kata Allah, hatta yuhakimuk, itu sampai mereka berhukum kepada engkau. Fima syajara bainahum dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat mimma qadaita dari apa yang engkau telah putuskan tersebut. Wa yusallimu taslima dan yang ketiga mereka betul-betul taslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ya akal Islam ya meniadakan keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak mau berhukum. Kemudian mereka tidak ya yang kedua atau bagi mereka yang mau berhukum namun berat menerimanya. Tidak mau taslim. Maka kewajiban kita adalah memenuhi tiga ini ya akhi. Yang pertama yaitu berhukum ya kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua menerimanya dengan ya, keridhaan hati. Dan yang ketiga yaitu taslim. Ya kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas inilah ayuhal ikhwah al imamu Syafi'i berjalan. Di atas ini pula para salafun as-salih berjalan. Mereka semua beriman kepada Allah, beriman yang datang dari Allah, beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mereka <clears throat> diam dari sesuatu yang mereka tidak mampu dan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayuhal ikhwah, kalau kita perhatikan di tiga generasi yang utama tidak pernah terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi. Ya, perdebatan-perdebatan antara ahlu sunnah mengenai akidah. Karena mereka semuanya di atas satu minwal, satu di atas satu manhaj, di atas satu pemahaman, pemahaman yang sahih, yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang diambil langsung dari guru mereka yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan pernah sesat. Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah yashqa, tidak akan pernah celaka. Ayyuhal ikhwah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya ketika beliau menolak hujah-hujah ahli kalam dan beliau membatalkan istihsan, penganggapan baik dengan akal. Beliau berkata, ya di dalam kitab Al-Um halaman 7 eh, jilid 7 halaman 298. Wa kullu ma wasaftu مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا, ولا, ولا يفتي بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجبا إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا فيها واحد من هذه المعاني kata beliau dan semua yang aku telah sifatkan beserta apa yang telah aku sebutkan dan aku diam darinya karena mencukupi ya dengan apa yang telah aku sebutkan dari apa-apa yang belum aku sebutkan dari hukum Allah ya kemudian juga hukum Rasulullah kemudian juga hukum kaum muslimin itu merupakan dalil bahwasanya tidak boleh bagi mereka yang telah ahli untuk menjadi hakim atau mufti yaitu untuk berhukum tidak boleh pula ia berfatwa kecuali harus berasal dari khabar yang yang lazim yaitu Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian ya ijma ahlul ilmi, kesepakatan ahli ilmu, kemudian kias kepada sebagian itu. Tidak boleh dia berhukum hanya sebatas atau berfatwa dengan hanya sebatas istihsan kata beliau. Yaitu penganggapan baik dengan akal. Karena istihsan itu tidak wajib, tidak pula ya dalam salah satu makna ini. Subhanallah. Di sini Al-Imam Syafi'i, ayol ikhwah, mewajibkan siapa saja yang menjadi hakim ataupun mufti tidak boleh ia berhukum atau ia berfatwa kecuali dari dari dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma para ulama atau kias. Beliau menolak istihsan. Beliau menganggap bahwa istihsan itu bukan dalil karena istihsan ya akhi itu yang menganggap baik dengan akal kita. Ya. Dan yang namanya akal ya pasti berbeda-beda. Ya, menurut dia baik belum tentu yang lain menurutnya baik. Ya menurut manusia baik belum tentu di sisi Allah baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi ya kalian menyukai eh, tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu ya kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, "Fa in qala qailun فما يدل على ألا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا kalau ada orang yang berkata kata Imam Syafi'i apa dalilnya bahwa istihsan itu tidak boleh dan bahwasannya istihsan tidak boleh dimasukkan dalam dalil-dalil ya maka Imam Syafi'i berkata qila jawabnya qala Allah azza wa jal di sini Imam Syafi'i berdalil ya bahwasanya istihsan itu tidak boleh. Allah berfirman ayahsabul insanu ayyutraka suda. Dalam surat uh, <clears throat> ayahsabul insanu ayyutraka suda itu dalam surat Al-Qamar ya. Al-Qiyamah maaf ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia? Berkata Imam Syafi'i, "Falam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'an." Ya, para ahli ilmu tentang Al-Qur'an tidak berselisih. Fima alimtu ya sejauh keilmuan saya. Anna suda alladhi la yu'mar wa la yunha. Bahwa yang dimaksud dengan suda dalam ayat tadi adalah yang tidak diperintah dan eh, artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Artinya ayah sabul insanu ayutroka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia artinya tidak diperintah, tidak dilarang? Waman afta au hakam bimalam yu'mar bih faqad ajaza li nafsihi an yakuna fi ma'ani suda. Maka barang siapa yang berfatwa atau berhukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, berarti ia telah membolehkan untuk dirinya ya <clears throat> maka ia telah memperolehkan untuk dirinya untuk berhukum atau berfatwa dengan makna yang sia-sia. Waqad a'lamahu Allah annahu lam yatrukhu suda. Sementara Allah telah memberitahu bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia itu sia-sia. ra'a an qala aqul bima syi'ta da'a ma nazal Qur'an bi khilafi fi hadha. Ya. Maka ya pendapat orang yang mengatakan dengan sesuai dengan kemauan dia ya sementara Al-Qur'an ya bertentangan dengan itu jelas itu adalah merupakan kesia-siaan karena itu tidak diperintahkan oleh Allah ya sementara yang yang dimaksud dengan sia-sia kata Imam Syafi'i yaitu yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang kemudian Al-Imam Syafi'i pun menyebutkan dalil-dalil yang lain yang, wajib, yang mewajibkan untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bahwasanya tidak boleh seorang pun menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 106, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik." Ya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم dan hendaklah kamu berhukum di antara, menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula ayuhal ikhwah. Ya beliau berdalil dengan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi jadi di mana dalam surat Al-Kahfi ayat 23 24 Allah berfirman ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ya janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwa aku akan ya, melakukannya besok kecuali engkau berkata insya Allah di sini Allah subhanahu wa taala melarang dan Rasulullah pun melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyakum. Fahadhal kalam kata beliau. يدل على أنه يرى أن الله ما ترك لنا شيئا مما أراده منا إلا ودلنا عليه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم Ya perkataan Al-Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwasannya madhab Imam Syafi'i bahwa Allah tidak meninggalkan untuk kita sesuatu yang kita inginkan kecuali Allah telah memberikan padanya dalil dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna Allah dzakara fi kitabih kulla ma yanfa'ul muslimin dan bahwasanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran setiap yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka tidak ada kebaikan kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan tidak ada keburukan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Dan apa yang didiamkan oleh Al-Quran dan hadis, tidak boleh seorang pun mewajibkan, mewajibkannya kepada seorang manusia. Ikhwatal Islam. Ya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah masuk ke kota Baghdad. Lalu Abu Thawr datang ya kepadanya bersama Hussein Al-Karabisi. Di mana keduanya yaitu Abu Thawr dan Hussein Al-Karabisi ya berselisih ya kepada eh, mereka seringkali datang kepada Ashabur Ra'i. Kemudian Ya Abu Thawr dan Hussein Al-Karabisi ini masuk kepada Imam Syafi'i yang niat mereka untuk memperolok Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian al -Hussein Al-Husain Al-Karabisi ia bertanya tentang suatu permasalahan. Lalu kemudian Imam Syafi'i menjawabnya dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah. Ya. Kata Abu Thawr, hatta azzama alaina al-bait fatarokna bid'atana wattaba'na sampai-sampai ya menjadi gelap kepada kami rumah tinggalkan bid'ah kami dan mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah Masya Allah ya lihat al-Imam Syafi'i ya, ketika beliau berhujah melawan orang-orang yang mereka itu terkena syubuhat ahli kalam Imam Syafi'i rahimahullah yang menjidal mereka dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti apa yang telah yang telah dilakukan oleh para salaf, para salafus salih seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika Umar berkata bahwa akan datang nanti qaumun yujadiluna bisyubuhatil Qur'an ya suatu kaum yang menjidal kamu dengan syubhat Al-Qur'an kata beliau fajadiluhum fajadilhum bis sunnah fi bis sunnah fa inna ahlas sunan a'rafu bi kitabillah ya jidalah mereka dengan sunnah karena sesungguhnya ya ahlu sunnah atau orang yang ahli terhadap sunnah Rasul itu lebih tahu tentang pemahaman kitabullahi Jalla wa'ala. Imam Syafi'i ya akhal Islam demikian. Makanya beliau ya tidak aneh. Kalau beliau itu disebut sebagai Nasirul Hadis. Ya pembela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, sangat masyhur Imam Syafi'i berkata begini. Amantu billah wa bima ja'a anillah على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya makna yang sangat dalam sekali. Ya beliau berkata, aku beriman kepada Allah. Bukan hanya sebatas ucapan, tapi beliau berkata dan beriman apa kepada apa yang datang dari Allah. Berupa perintah, berupa larangan. Ya ala muradillah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsu kita, bukan ya keinginan syahwat dan akal kita, tidak. Makanya Imam Syafi'i berkata, sebagian disebutkan dalam kitab Al-Manaqib, An-nasu ghayah la tudrak فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعاني Manusia itu, kata beliau, ya, tujuan yang tidak akan mampu kamu capai. Maka hendaknya engkau memegang perkara yang bisa membenahi dirimu. Maka pegang, peganglah ia, tinggalkan selainnya, Ya, jangan kamu membuat capek diri sendiri. Artinya ya akhi, manusia itu ya, kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahnya sebatas kepada rokyunya saja, tidak akan pernah sampai. Karena yang namanya, ya akhi, akal manusia itu berbeda-beda. Yang menurut si fulan benar, belum tentu menurut si fulan baik dan benar. Apabila semua dijadikan rujukan kepada akal manusia. Makanya benar kata beliau, manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Kewajiban kita apa ya akhi? Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang akan memperbaiki diri kita. Yang akan membenahi diri kita. Ya. Makanya Syekh Muhammad berkata, wa ma'lumun. Annahu la salaha illa bimutaba'atil kitabi wa sunnah. Dan telah kita ketahui bahwa tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyakum. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itulah madhab beliau. Senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lahiriahnya. Beliau tidak pernah mentakwil takwil atau memalingkan makna-makna ayat Al-Quran dari makna sebenarnya karena itu adalah merupakan kebiasaan ulama kalam ya karena lebih-lebih ya akhi Imam Syafi'i itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya beliau sangat faham tentang makna-makna Al-Quran dan hadisnya bahkan beliau dalam bahasa Arab dijadikan hujah oleh para ulama dia berkata Abu Jarud Al-Makki kana yuqal inna Muhammad ibn Idris lughah wahdah yuhtaju bihi kama yuhtaju bil batni minal Arab. Ya, Imam Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i bahasanya dijadikan hujjah sebagaimana ya orang-orang Arab itu bahasa bahasa mereka dijadikan hujjah akan kefasihannya. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Jahil. Ia berkata, Nawartu fi kutubi Syafi'i Faidah hiya durrun mandumun ila dur. Ya aku memperhatikan kitab-kitab Imam Syafi'i. Ternyata ia adalah bagaikan untayan. <clears throat> ya, intan permata yang sangat mahal. Imam, Imam Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Abdullah al-Faqih. Ia berkata, Sa'atu Aba Umar, Ya gulam sa'lab, alladhi lam tar'ainaya, ya, al, al, alladhi lam tara' لم تر عيناي مثله عن حروف أخذ عن حروف أخذت على الشافعي رحمه الله فقال لي كلام الشافعي صحيح سمعت أبا العباس ثعلبا يقول يأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه Berkata Muhammad bin Abdullah al-Faqih, aku bertanya kepada Aba Umar, ya, di mana ia adalah ya eh, pembantunya Sa'lab. Ya, aku belum pernah melihat, kedua mataku belum pernah melihat seperti Sa'lab dalam kefasihan bahasa Arab. Karena memang Sa'lab itu termasuk ya aba-aba Umar. Ya, ini adalah merupakan termasuk uh, orang yang sangat kuat bahasa Arabnya. Akan tetapi ia mengambil dari Imam Syafi'i. Ya, dan berkata, perkataan Imam Syafi'i itu Masya Allah fasih, sahih. Ya, aku mendengar Abu Abbas Sa'lab Ya, di mana Sa'lab ini adalah merupakan imam ahli bahasa. Berkata, mereka semua para ahli bahasa mengambil dari perkataan Imam Syafi'i dan beliau memang rumahnya bahasa Arab. Ya, yang harus diambil kata beliau. Subhanallah. Makanya subhanallah Imam Syafi'i rahimahullah ya karena kefasihan beliau karena beliau orang yang diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat kuat tentang bahasa Arabnya tidak aneh kalau beliau pemahamannya sangat dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, kita masuk kepada pembahasan yaitu kedudukan sunnah di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang bahwa sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam pensyariatan. Ya harus di sini kita perhatikan ya akhi bahwa perkataan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran di atas sunnah ini tidak benar. Perkataan orang yang mengatakan bahwa dalil itu Al-Quran kemudian sunnah, ya, ini adalah sebuah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Pertama, bahwa sunnah Rasulullah itu pun berasal dari wahyu Allah. Karena Allah berfirman, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Namun ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka selama itu berasal dari Allah dan kedua-kedua-duanya wahyu, tentu itu setara. Yang kedua, bahwa sunnah menjelaskan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Ya sunnah Rasulullah yang menjelaskan kemujmalan keglobalan Al-Quran. Ya, tidak demikian sebaliknya bukan Al-Quran yang menjelaskan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis Muad, ya ketika ditanya, ya Hai Muad, apa yang engkau lakukan? Ya untuk berhukum menghukumi manusia, kata Muad, aku akan ya mengambil dalil dari Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan, ya dari sunnah. Kalau tidak, ya dari ijtihadku. Kita jawab ini adalah hadis yang yang doif semua sanat-sanatnya ya tidak sahih terputus. Sehingga pada waktu itu tidak boleh kita berhujah dengannya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwasannya sunnah Rasul itu sama seperti Al-Quran dalam pensyariatan. Ya, apa yang telah sahih dari dalam sunnah sama dengan apa yang telah tetap dalam Al-Quran. Apa yang di dalam diharamkan dalam sunnah sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Ya tidak ada bedanya sama sekali. Ya karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia ya, telah diberikan oleh Allah, ia <clears throat> ya, telah diberikan oleh Allah wahyu sehingga beliau tidaklah berbicara kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, "Kullu ma sanna Rasulullah mimma laysa fihi kitabun wa fima katabna fi kitabina hadha risalah min dhikri ma manna Allah bihi 'ala al-ibadi من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Setiap apa yang disunahkan oleh Rasulullah dari apa-apa yang tidak ada padanya kitab dan pada apa-apa yang telah kami tulis dalam kitab kami ini yaitu kitab risalah ya, dari, dari penyebutan apa yang Allah berikan ya, kenikmatan dengannya kepada hambanya ya berupa berupa mempelajari Al-Qur'an dan hikmah itu semua merupakan dalil bahwasanya hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud beliau bahwa makna hikmah dalam Al-Qur'an yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah seperti dalam firman Allah dalam surat misalnya surat Ali Imran ayat 164 Ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin di mana Allah mengutus pada mereka rasul dari diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yang mencacikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah walaupun dahulu sebelumnya mereka ya berada betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah di mana Allah mengajarkan kepada murid hikmah. Ya ini menunjukkan bahwasannya ya kedudukan sunnah adalah merupakan ya setara dengan kedudukan Al-Qur'an Al Karim. Bahkan ia penjelas ya Ya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran. Ia men menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Memubayyinatun limuradillahi fih. Dan menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa annaha qad tastaqillu bi ba'dil ahkam. Bahkan terkadang sunnah ya akhi ya bersendirian dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Berapa banyak hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran ditetapkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa banyak hukum yang ditambahkan oleh sunnah dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim? Seperti ya, apa bagi <clears throat> jejaka yang berzina di dalam Al-Quran disebutkan dipukul seratus kali namun ditambahkan oleh sunnah, yaitu dengan ditambah diasingkan selama setahun. Dan keduanya hak, wajib kita terima. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Imam Syafi'i berkata, "Ma'ama dzakarna mimma aftaradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulih." وبين وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه ya disertai apa yang telah kami sebutkan dari apa yang Allah wajibkan kepada hambanya berupa mentaati rasulnya dan menjelaskan kedudukannya yang telah Allah ia tempatkan dari agamanya adalah merupakan dalil bahwasanya bayan, ya, penjelasan di dalam kewajiban-kewajiban yang telah dinaskan ya dalam kitab Allah itu dari beberapa sisi. Minha al kitab ala ghayatil bayan fihi falam yuhtaj ma'at tanzil fihi ila ghairih. Ya, di sini Imam Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Kata beliau, yaitu yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang sehingga tidak butuh kepada penjelasan yang lainnya. Maka itu sudah mencukupi. ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب Jadi antaranya yaitu yang telah dijelaskan yang mengenai kewajiban dan Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya. Lalu Rasulnya menjelaskan tentang Allah ya yang dimaksud oleh apa larangan dan perintah Allah dalam Al-Qur'an itu. Bagaimana ya kewajiban tersebut? Atas siapa diwajibkan? Kapan tidak wajib dan kapan tetap? Itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bayyanahu an sunnati nabiyhi bila nass kitab. Yang ketiga kata beliau yang dijelaskan oleh Rasulullah tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim dan ini banyak. Ya. Seperti misalnya pengharaman e, setiap binatang yang bertaring dan berkuku. Tidak ada dalam Alkitab. Demikian pula banyak sekali diantaranya pengharaman ya nikah mut'ah. Pengharaman e, keledai jinak humur al-ahliyah tidak ada dalam Al-Qur'an ya wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah kata Imam Syafi'i semua itu dari sunnah itu adalah merupakan penjelasan apa yang ada dalam kitab Allah Jalla wa'ala. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه يسننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه wa an yantahu ila hukmihi wa man qabila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa anillahi qabil lima ftaradallahu min ta'atihi kata beliau setiap orang yang menerima dari Allah ya kewajiban-kewajibannya dalam Al-Qur'an dia pun harus menerima ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah mewajibkan untuk mentaati rasulnya kepada hamba-hambanya dan agar mereka kembali kepada hukumnya Maka siapa yang menerima dari Rasulullah, maka dia wajib menerima pula dari Allah, ya karena Allah lah yang mewajibkan mentaatinya. Ya inilah Al-Imam Syafi'i ya akhi. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang hujahnya sunnah. Ya beliau berkata, وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه bima aftarada min ta'atihi wa harrama min ma'siyatihi wa abana min fadilatihi bima qarana min al-imani bi rasulih man imani bih Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan rasulnya dari agamanya dan mewajibkannya demikian pula kitabnya yang telah ya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dan bahwasanya Allah jadikan ia sebagai ya ilmu untuk agamanya ini dengan apa yang telah Allah wajibkan berupa ketaatan kepada Rasulullah dan mengharamkan untuk memaksiati Rasulullah. Dan Allah juga menjelaskan tentang keutamaannya, ia disertai ya kewajiban iman kepada Rasulullah dan beriman kepadanya. Faqala tabaraka wa ta'ala Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi, wa la taqulu thalathah, intahu khairan lakum, innamallahu ilahu wahid, subhanahu an yakuna lahu waladah ya. Berimanlah kepada Allah dan Rasul Rasul-Rasulnya. Ini menunjukkan ya akhir kewajiban kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Allah juga berfirman, man mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih." Sesungguhnya mu'minun itu siapa? Itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمنوا برسوله معه وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من امتحنه للإيمان Maka di sini kata Imam Syafi'i Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan permulaan iman ya yang mengikutinya adalah iman kepada Allah kemudian iman kepada Rasulnya. Kalaulah seorang hamba beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya, tentu tidak akan sempurna imannya selama-lamanya. Sampai dia beriman kepada Rasulnya, demikianlah itu yang disunahkan oleh Rasulullah pada setiap ya apa yang beliau ujikan untuk keimanan itu. Inilah ayol ikhwah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang senantiasa menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya siapa saja tentunya orang yang menyatakan dirinya di atas madhab Imam Syafi'i, dia wajib mengikuti apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut dalam kitab-kitabnya. Wa adapun kemudian ia ya, mewajibkan kita harus taklid kepada Imam Syafi'i jelas ini ya perkara yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu sendiri sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam pendatang. Ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah. Baik, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penetapan akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab untuk kesempatan pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak dari mana? Dari Asrama Yon Ayel Center. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullah. Ini yang saya tanyakan Ustaz berkaitan dengan hadis tadi yang sampaikan bahwa tidak akan pernah celaka orang yang mentaati Quran dan Sunnah. Tapi orang banyak memuat Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata mereka menyimpang yeah. artinya seperti majelis pikir itu dia menggunakan Al-Quran yang hak hadis yang sahih tapi kenapa mereka dalam mengamalkannya bisa salah Ustaz? mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ayuhal ikhwah. Tidak mungkin Al-Quran salah dan sunnah pun Rasulullah pun salah. Tidak mungkin. Yang salah adalah orang yang memahaminya. Makanya, ya Imam Syafi'i berkata, tu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Wa bir, bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah tidak sampai-sampai situ saja, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah dan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah itulah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa dalil itu empat, Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama, ijma para ulama, demikian pula ia kias. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah ketika ada orang berdalil dengan Al-Quran dan hadis dan hadisnya sahih, tapi mengapa kemudian dalam tata cara pelaksanaannya dikatakan menyimpang? Kita jawab, karena yang menyimpang adalah pemahamannya dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti misalnya zikir-zikir berjamaah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita berzikir. Kita benar, kita katakan, Ya aman tu billah, aku beriman kepada Allah. Dan apa yang datang dari Allah. Ia bawakan hadis-hadis Nabi SAW, Alaihi Wasallam di antaranya hadis lillahi malaikatun sayyahin. Ya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertebaran. sunnah majalis dzikr yang mereka mencari majlis-majlis zikir. Ya. Kemudian apabila mereka menemukannya, mereka mengerubunginya. Kemudian apabila telah selesai, mereka pun kembali ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang sedang dilakukan oleh hambaku? Mereka berkata, yusabbihunak wa yuhallilunak wa yukabbirunak. Mereka bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Lalu dijadikan dalil bolehnya zikir berjamaah. Kita jawab, Sesungguhnya dalil-dalil ini tidak jelas penunjukannya dari sisi tata caranya. Karena sesungguhnya tidak disebutkan dalam ayat tersebut dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya bahwasanya yang dimaksud adalah zikir secara ya berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ya bahkan perkara ini telah di, telah diingkari oleh para sahabat tiga sahabat agung. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khabbab bin Al-Arad. Ya. Adapun kisah Abdullah bin Mas'ud masyhur dikeluarkan oleh Imam Imam Ad-Darimi. Ya. Dengan sanad yang sahih insyaallah sebagaimana ya telah dijelaskan oleh para a'immah. Dan salah besar orang yang menyatakan bahwa ya kisah Ibnu Mas'ud ini kisah yang dhaif. Karena Amr bin Yahya ya perawi daripada hadis itu Ya, walaupun dikatakan oleh Imam Syaf, Imam Ibnu Ma'in laisa bisyai, namun ya riwayat Imam Ibnu Ma'in yang mengatakan bahwasanya ya Amr bin Yahya laisa bisyai itu adalah riwayat yang sangat dhaifah. Ya. Karena yang meriwayatkannya adalah Ahmad bin Abi Yahya, dia kadzab. Demikian pula perkataan Imam Ibnu Ma'in ketika mengomentari tentang Amr bin Yahya bahwa ia adalah ya seorang rawi yang tidak diridhai. Ternyata dalam sanadnya kepada Imam Ibnu Ma'in bernama ada yang rawi yang bernama Ahmad bin Ali yaitu Al-Madaini. Ya, ya. Dan dia itu laisa bidzaq Ibnu Yunus. Yang sahih dan yang rajih bahwa Ibnu Ma'in sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Mansur dikeluarkan oleh Imam Ibnu Bihatim dalam kitab beliau ya Al-Jarh wa Ta'dil bahwasannya ya Ibnu Ma'in berkata tentang Amr bin Yahya ia adalah thiqah. Adapun ayahnya ya yaitu <clears throat> Yahya bin Amr dia pun seorang yang fiqah maka dari itu la syak saya, saya, saya tidak ragu akan kesahihan hadis ini atau ya riwayat tersebut di mana Imam Ibn Mas'ud eh, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya ketika mendatangi suatu kelompok yang berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang ya apabila berpemimpinnya berkata sabbihullaha mi'ata marrah bertasbihlah seratus kali, mereka pun bertasbih ya seratus kali. Mereka, apabila dikatakan bertahlilah seratus kali, mereka semua tahlil seratus kali. Apa yang dikatakan oleh Imam eh, oh, oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya'uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a minkum syai'a. Ya syai'an atau syai'un. Ya, hitung saja kesalahan-kesalahan kalian. Saya jamin tidak akan hilang dari kesalahan kalian sedikit pun juga. Waihakum ummat Muhammad. Celaka kamu hai umat Muhammad. Ma asra'ahala katakum. Betapa cepatnya kebinasaan kamu. Ya. ya di sini Imam, Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari ya cara-cara dikir yang tidak pernah di, dilakukan oleh para sahabat. Demikian pula Umar bin Khattab, demikian pula Khabbab bin Al-Arat, yang mengingkari dan tidak ada satupun para sahabat yang mengomentari perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Tidak pula ya satupun sahabat yang mengingkari perbuatan Umar. Dan sudah maklum bahwa apabila perbuatan para sahabat tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya itu adalah merupakan ijma hujjah yang harus kita ambil dan itu pula yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ya dalam kitab beliau yaitu Ar-Risalah. Maka disinilah pemahaman ini harus kita pahami sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah. Makanya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa dalil syariat itu ia tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yang dipahami oleh para sahabat secara terus-menerus, yang diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus, ya, atau dalam kebanyakan waktu maka ini kita amalkan. Keadaan yang kedua yaitu jarang para sahabat melakukannya itu dalam keadaan tertentu saja. Maka kita pun tidak boleh melakukannya secara terus-menerus. Ya. Keadaan yang ketiga itu yaitu tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan secara, dengan demikian caranya. Maka itu tidak boleh kita amalkan. Karena para sahabat Rasulullah ya akhi orang yang paling tahu bagaimana Rasulullah mengamalkan sabdanya. Bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan nyatitahnya sendiri mereka langsung melihat bagaimana ya Rasulullah mengamalkan Islam ini. Makanya aneh kalau ya sebagian mereka berkata bahwa perbuatan perkataan bertentangan dengan hadis. Ya subhanallah. Ya. Padahal kalau dia kalau kalau dia mau melihat tentang dalil tentang ya majlis yang menyebutkan tadi, jangan lafaz majlis zikir, tidak disebutkan di situ. Apakah ia dipimpin satu orang ataukah mereka kaum suatu kaum yang berzikir masing-masing di sebuah masjid ataukah mereka yang sedang menuntut ilmu ya bahkan yang difahami oleh Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih beliau menyatakan yang dimaksud dengan majlis zikir itu adalah halaqul ilm yaitu halaqah ilmu yaitu majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difahami oleh seorang sahabat yang yang mulia yaitu Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan oleh ya, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Ridwan Pondok Pak. Silakan. E, menyambung pertanyaan Iwan tadi Pak, ini mereka ada yang berpaham tuh <laughs> barusan sudah Pak Ustaz jelaskan e, pengertian majelis itu, itu e, itu kan beramai-ramai. Jadi pemahaman mereka pernah saya tanyakan begitu. Jadi e, tadi barusan sudah Ustaz jelaskan, ya mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentu kita bertanya kepada mereka, mana yang lebih fasih antara kita dengan para sahabat terhadap bahasa Arab? Apakah para sahabat lebih kita lebih fasih dari bahasa Arab sehingga ketika dikatakan majlis kita lebih faham tentang mana majlis daripada para sahabat Rasulullah? Apakah kita lebih faham tentang bahasa Arab daripada ya para tabi'in? Apakah kita lebih faham bahasa Arab daripada Imam Syafi'i yang dikatakan bahwa bahasa Arabnya hujah oleh para ahli ahli lughah? mereka tidak ada satupun yang memahami ya dari kata majlis itu dengan mengadakan sebuah cara tersendiri dengan dipimpin satu orang ya bermaj, apa berzikir beramai-ramai. Subhanallah, inilah ya akhi akibat daripada orang yang terkadang ia merasa dirinya tahu bahasa Arab tapi ya tidak pernah rujuk kepada pemahaman imam-imam bahasa Arab. Para sahabat, orang yang sangat fasih sangat faham terhadap makna-makna bahasa Arab. Ya para tabi'in, para tabi'un demikian pula. Mengapa tidak ada satupun dari mereka ya, yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka? Tidak pernah ada satupun nukilan bahwa mereka mereka berkumpul beramai-ramai seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini Dia ya, dengan mengadakan dikit berjamaah. Kalaulah ada, tentu telah mereka lakukan, ya walaupun sekali ataupun dua kali. Ya, namun yang ada adalah majlis-majlis zikir yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah tidak seperti yang ada di zaman sekarang. Yang paling jelas ya, saksi bagi kita adalah bahwa majlis-majlis itu baru muncul di zaman ini saja. Sebelum-sebelum kita belum pernah muncul. Ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Nah. Baik, masih dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Taib. Terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Dan kita angkat pertanyaan sebelum kita angkat dari penelpon dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, eh, Barakallahu Fikum, apa yang menyebabkan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Syafi'i ya eh, pada saat ini banyak terjadi perbedaan baik di dalam akidah maupun fikih. Yang menyebabkan perbedaan adalah pertama ayuhal ikhwah perbedaan derajat keilmuan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa semakin jauh dari zaman kenabian, semakin pula jauh ya, ya seseorang itu dari pemahaman yang benar. Sehingga ya terkadang terjadi perbedaan. Yang kedua ya akhi, bahwa murid-murid al-Imam Syafi'i rahimahullah telah melaksanakan dan mempraktekkan apa yang ia dititahkan Imam Syafi'i tidak boleh taklid kepada beliau. Mereka hanya taklid kepada Al-Quran dan hadis. Maka murid-murid Imam Syafi'i ketika menemukan suatu dalil yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i, mereka ambil ya dalil ya tanpa mengurangi rasa hormat mereka kepada Imam Syafi'i. Demikian ya di generasi-generasi murid-murid Imam Syafi'i terdahulu. Jadi mereka ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan hawa nafsu. Ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan ya sebatas akal dan rayu, tapi mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i karena mereka melihat adanya dalil yang lebih kuat. Dan ini adalah ya, perbuatan yang mahmud yang ter, yang terpuji. Dan itu yang diperintahkan Imam Syafi'i sendiri. Sampai datanglah yaitu suatu kaum yang mewajibkan harus taklid, yang menganggap bahwa rokyu itu segala-galanya. Ya, ketika ilmu kalam telah masuk dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang kemudian ya muncullah orang-orang yang dinisbatkan kepada madhab syafi'iyah, akan tetapi mempunyai arah pendapat-pendapat yang aneh dan menyimpang, yang kemudian mem, ya, menulis buku-buku dengan diatasnamakan atas madhab syafi'iyah, ya kemudian jadikan sebuah panduan-panduan ya sehingga pada waktu itu kini itu sebagai sebuah madhab syafi'i padahal bukan sama sekali kemudian di antara sebabnya ya akhi yaitu ya munculnya ya pemikiran-pemikiran mu'tazilah dan mendewakan akal yang berupa ilmu kalam ilmu kalam itu yang kemudian merusak banyak pemikiran ya kaum muslimin sehingga pada waktu itu ya mereka berbicara tentang ilahiyat sebatas dengan royu, sebatas dengan pemikiran. Akhirnya mereka di antara mereka ada yang berkata mazhab kami dalam fikih mazhab syafi'i. Dalam masalah akidah ya mazhab kami asy'ari. Dalam masalah ibadah mazhab kami sufi. Akhirnya mereka mencampurkan sebagai kami mencampurkan gado-gado. Ya, sehingga pada waktu itu ya tercampur padanya antara kebenaran dan kebatilan. Na'udzubillah. Nah. Kita akan dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak dari mana? Uh, saya dari Heru di jalan. Silakan Pak Heru. Uh, pertanyaan saya, uh, itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz? Misalkan kalau zikir barang-barang begitu, terus misalkan habis sholat tuh kan biasanya ada yang zikir gitu habis sholat. Iya. Nah itu hukumnya gimana dosa apa gimana gitu? Itu iya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo al ikhwah. Sebelum kita mengetahui suatu hukum, kita harus melihat dengan jeli betul, ya bahwasannya <clears throat> apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya tatkala mereka berzikir setelah sholat itu tidaklah seperti yang ada di zaman sekarang dipimpin oleh imam. Di mana mereka berzikir sendiri-sendiri masing-masing berzikir mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir. Ya, kemudian juga para sahabat ya ketika jadi imam memimpin zikir, kalaulah ada sudah dinukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih. Ya. Yang kedua ayuhal ikhwah bahwa menyimpang daripada ajaran Rasulullah ini adalah sebuah ya perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Nah, dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan, di antaranya Allah berfirman, "Ittabi ma yuha ilaika min rabbik." Ikutilah apa yang diwahyu, diwahyukan oleh Allah dari Rabbmu. Ya Allah menyuruh Rasulullah untuk mengikuti wahyu Allah dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah berasal dari wahyu Allah ia berarti orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah ia telah menyelisihi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang menyelisihi wahyu Allah berarti ia telah ia, ia telah melakukan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw aw yusibahum adzabun alim?" Ya hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa agap yang pedih. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih, itu menunjukkan itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berkhutbah Jumat, ya beliau senantiasa dan sering kali berkata, Ya iya wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian segala perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla, kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la syaki akhi. Bahwasanya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dengan membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ini jelas menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Menyelisihi apa yang telah Allah wahyukan kepada hamba-hambanya Bahkan ini, ini adalah merupakan perkara yang lebih berat dari sebatas ia berbuat maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Seperti Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Ini bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Kata Sufyan al-Thawri, fa inna sahibal ma'siyah yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada kemungkinan besar taubat. Kenapa? karena ia tahu dan mengakui itu adalah maksiat. Anda tanya kepada pelaku maksiat, pelaku misalnya pelacur. Anda tanya kepada kepadanya, bukankah melacur itu dosa? Ia mengakui itu dosa. Anda tanya kepada orang yang mencuri, bukankah mencuri itu dosa? Dia mengakui itu dosa. Wasahibul bid'ah la yutabu minha, kata Sufyan ats Sementara pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia masalahnya melakukan sesuatu itu menganggap baik. Orang kalau sudah menganggap baik, sulit untuk meninggalkannya. Ya, kalau antum tanya <clears throat> kepada pelaku bid'ah itu buruk, dia akan marah. Dia menganggap itu baik. Maka dari sisi sinilah ya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahwa ya bid'ah itu lebih berat daripada maksiat dengan ijma kaum muslimin. Ditunjukkan oleh sunnah dan ijma. Iya. Nah ini ayol ikhwah, maka berhati-hatilah kita dari sesuatu yang sifatnya bid'ah. Karena itu adalah merupakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Nah. Oke. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat Pak Saiful di Cilandak. Ustadz bagaimanakah melatih atau menjadikan diri kita uh, sebagaimana generasi para salafus soleh yang apabila mereka mendengar ataupun mendapatkan perintah dari Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahih, mereka langsung benar-benar melaksanakannya tanpa menundanya atau melalaikannya. Terima kasih. Jelas sih, ya, akhi itu semua akibat daripada akidah yang telah kokoh dalam hati mereka. Makanya al Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya berkata, adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah tentang surga dan neraka. Ditempa akidahnya, dikuatkan, ya dikokohkan. Ya kalaulah kata Aisyah yang pertama kali turun, jangan kamu mencuri, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya. Karena akidah belum kuat. Makanya pengokohan akidah itu sangat bermanfaat sekali. Ya mengapa para nabi dan rasul semuanya dakwah yang pertama kali adalah pembetulan akidah. Syahidah ilallah Muhammadur Rasulullah pemahaman tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya, ketika sudah menghunjam akidah pada diri seseorang, maka ia segera ia mentaati Allah dan Rasulnya dengan sukarela dan penuh cinta. Tapi ketika akidah itu belum kokoh di hati seseorang, masih banyak ya penyakit hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, taslimnya berkurang. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya berkurang di mana dia lebih senang untuk mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, maka yang seperti ini pun akan berkurang pura dia taslim dia kepada Allah dan Rasulnya itu. Maka dari itulah disinilah ya kewajiban seseorang berusaha untuk menempa akidahnya dengan mempelajari kitab-kitab tauhid, dengan mengenal Allah Rabbul Alamin siapa Allah, pencipta langit dan bumi, bagaimana sifatnya, bagaimana namanya, ya dengan mempelajari tentang surga dan neraka, dengan mengetahui bagaimana indahnya surga, bagaimana dahsyatnya api neraka, dengan mengetahui hakikat kehidupan kita di dunia, bahwa kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mati dan bertemu dengan Allah. Sehingga pada waktu itu ya akhi, ketika akidah kita sudah tertempa, ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pada waktu itu kita akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Nah. Kemudian dari Abu Nisa di Tangerang, Ustadz bagaimanakah membedakan pengertian sunnah yang uh, di pengertiannya apabila tidak dikerjakan maka tidak akan tidak apa-apa dan maaf apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa dan apabila dikerjakan mendapat pahala dengan pengertian uh, sunnah juga bisa merupakan sebuah kewajiban. Mohon penjelasan. Ayo ikhwah, sesungguhnya makna sunnah sebelum munculnya ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diajarkan oleh Rasulullah itulah sunnah. Ya karena sunnah secara bahasa artinya tata cara. Ya tata cara. Sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat adalah ajaran Rasulullah secara umum. Baik yang ya yang wajib maupun yang sunnah. Namun kemudian ketika muncul berkembang ya ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, mereka kemudian ya mendefinisikan sunnah dengan sesuai dengan istilah yang ada pada ilmu fikih itu. Maka ya dalam ilmu fikih misalnya ya Imamul Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat dia men, apa eh, memberikan definisi sunnah itu ma yusabu fa'iluhu fa, ma yusabu ya ala fi'li fa'iluhu yaitu, yaitu orang yang diberikan pelakunya diberikan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Namun definisi ini pun juga banyak dikritik oleh para ulama juga setelahnya. Ya. Kenapa? Karena definisi ini cacat dari sisi apa? Pertama, ya, yang diberikan pahala, orang yang melakukannya akan diberi pahala. Definisi ini sangat cacat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan itu diberikan pahala. Buktinya, kalau ada orang yang sholat, ya kemudian dia tidak ikhlas, dia tidak akan diberikan pahala. Kalau dia ria, dia mengharapkan pujian manusia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, definisi ini saja sudah sudah apa? Ini cacat. Makanya sunnah itu adalah ya yaitu setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah yang tidak kuat. Di mana ya pelakunya yang meninggalkannya ini tidak mendapatkan dosa namun itu adalah merupakan aib karena ia telah meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akibat daripada definisi yang salah, banyak orang yang terkadang ya terhadap sunnah pun sikapnya jadi salah. Akibatnya dia berkata apa? Ah, ini cuma sunnah. Ya, nggak berdosa ini saya tinggalkan. Ya, ketika ia melakukan makruh, dia berkata, ah ini cuma makruh. Ya, kalau saya melakukannya tidak berdosa. Subhanallah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar tentunya. Maka dari itulah ya ketika kita mendengarkan kata sunnah, seharusnya yang harus kita pahami pertama kali adalah sunnah itu adalah setiap yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu dulu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah ya, ilmu fikih misalnya, baru kita katakan sunnah adalah yang demikian. Menurut ya ilmu hadis misalnya sunnah beda lagi. Menurut kaidah usul fikih misalnya beda lagi. Menurut ya, ilmu akidah beda lagi. Namun ya kalau kita mutlakan sunnah itu maksudnya adalah yaitu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semua ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, ya silakan Pak dari mana? Dengan ini dari Pak Rahmat. Iya. Silakan Pak Rahmat. Nah, ini Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, ini mau tanya, itu kalau berzikir dengan jamaah yang tidak sunnah gimana Pak Ustaz ya? Iya. maksud apa? Eh, kita melaksanakan sholat tapi tidak dengan yang mengikuti sunnah gitu. Iya. Iya. Itu ya. gimana Pak? Apa kita eh, laksanakan sholat maksudnya gimana Pak? Berjamaah dengan Iya, eh, tapi sholat jamaah. Imamnya itu tidak dengan ini. Ya ber, berdikir bareng gitu. Iya. Tapi kita kan udah tahu begini. Uh, sunnahnya hmm. gitu. Kalau berdikir kan ya sendiri, itu sendiri, ya. apa gimana gitu kan. Iya. Ya kewajiban Bapak adalah Pertama, tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun imamnya itu suka berbuat bid'ah. Selama ia tidak kafir dan tidak murtad dari agama Islam, ia ya tetap kita sholat di belakang dia. Ya, karena sholat berjamaah itu wajib pada setiap laki-laki muslim. Yang kedua adalah kita hindari atau kita tinggalkan bid'ahnya itu. Kita tidak ikut-ikutan ya, kita berpikir sendiri saja. Ya. Itu yang hendaknya kita lakukan sambil kita sedikit demi sedikit menyampaikan kepada teman satu ya kita dakwah per individu dulu ya kita dekati satu orang satu orang kita fahamkan kita berikan hujah-hujah dan dalil yang kuat ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka nah baik kita angkat pertanyaan dari pesan singkat atau dari eh, pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Sunaryo di Depok Ustadz bagaimanakah memberikan jawaban jelas dan tegas kepada orang yang mengatakan bahwasanya penisbatan kepada eh, salaf atau menjadi eh, atau salafi eh, merupakan sesuatu yang bid'ah dan orang yang atau mereka yang menisbatkan diri kepada salafi sudah atau hendak me, hendak mengganti penisbatan terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Mohon penjelasan Ayo al ikhwah. <clears throat> Sesungguhnya penisbatan diri kepada salafi ini adalah telah ijma' para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwasannya ya orang yang menisbatkan diri kepada salaf itu adalah tidak tercela bahkan ia adalah sebuah yang sesuatu yang mulia bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ya menisbatkan dari diri kepada salaf itu boleh dengan ijma kaum muslimin yang kedua telah terdapat telah banyak sekali ya kata-kata ucapan kata-kata salaf ya diucapkan oleh para ulama terdahulu. Ya, seperti Al-Imam Ad-Daraqutni ketika Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang uh, defi, apa biografi Imam Darqutni. Imam Az-Zahabi dia berkata, "Lam yakhud Ad-Darqutni fi ilmi al-kalam." Imam Darqutni tidak pernah tenggelam dalam ilmu kalam, balkana salafiyan, tapi ia seorang yang betul-betul salafi. Iya. Demikian pula ya ucapan-ucapan para ulama terdahulu di mana para ulama mengatakan eh, ya seperti Al-Imam Al-Auza'i <clears throat> alaika bi athari man salaf hendaklah kalian berpegang kepada asar jejak-jejak orang yang salaf terdahulu maka menisbatkan diri kepada salaf ini bukan sesuatu yang tercela bahkan ia adalah sebuah kemuliaan karena salaf itu artinya adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda kepada anaknya Fatima, Ya khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf buat kamu adalah aku. Makanya para ulama yang menyatakan, dan ini sudah saya sebutkan, ya sudah saya jelaskan dengan gamblang, dan saya bawakan pendapat-pendapat ulama, ya dalam pembahasan saya dari buku yang kemarin, yaitu Basair Zawi Syaraf, Bimarwiyati Manhajis Salaf, Bapak silahkan bisa minta rekamannya di Radio Roja. Iya, Ya, saya sebutkan pendapat perkataan-perkataan ulama yang banyak yang menyebutkan bahwasanya penisbatan dari kepada salaf itu adalah sesuatu yang tidak tercela bahkan itu sesuatu yang mulia. Ya. Makanya orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf ini bid'ah aneh sekali. Ya. Aneh sekali saya katakan begitu. Siapa ya ulama yang mendahului dia? Nah, sekarang kita balik bertanya kepada orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah. Siapa ulama yang menis yang men telah mendahului dia bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah? Abadan kalau dia cari ya semua buku-buku para ulama tidak akan pernah ada satupun dari mereka yang berpendapat demikian. Justru yang ada adalah kebalikannya. Nah. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat masih dari Ahmad. Ustaz, seorang, do, eh, seorang dosen menjelaskan bahwasanya sumber hukum yang utama hanyalah Al-Quranul Karim dan melarang mahasiswanya untuk mencari rujukan lain selain Al-Quran. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ayuhal ikhwah, ini adalah merupakan perkataan yang sakim, yang sangat ya jelek dan batil. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim tidak bersendirian dalam menetapkan pensyariatan, ia butuh kepada sunnah Rasul Bahkan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan munculnya orang yang hanya sebatas yang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, ya, uh, eh, Yushik, subhanallah saya lupa lafadznya, yang disebutkan Rasulullah SAW, ya, maknanya bahwa akan datang ya nanti ya orang yang dia itu apabila ditetangkan kepadanya ayat eh, sunnah-sunnah Rasulullah dia berkata, "Da'na min hadza." Ya, tinggalkan ini, cukup apa yang ada dalam Al-Qur'an saja. Ya, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, seingat saya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dan dengan sanad-sanad yang sahih dan sahih oleh banyak para ulama ini bahwasannya Rasulullah mengabarkan akan adanya ya suatu kaum yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan para sahabat pun berkata demikian. Ya'tunakum bisyubuhatil Quran. Mereka akan datang kepada kamu dengan menjib, dengan syubuhat Al-Quran. Maka kemudian kata Umar, fajadilhum bis sunan. Maka jidalah mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, dalam dalam kitab dalam kitab Asy-Syariah uh, eh, yang di, di, yang ditulis oleh Imam Al-Ajuri ya dengan sanad-sanad yang sahih dengan sanad yang sahih maaf maksudnya ya, dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa ketika ya, Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berkatalah salah seorang dari mereka itu yang hadirin ya da'na min hadza Ya tinggalkan sunnah-sunnah ini kita cukupi dengan Al-Quran saja. Kata Jabir, Utnu, Kemari sini. Kemari sini. Kata Jabir. Awajatta fi kitabillah anna salat al-zuhri arba'an? Apakah kamu mendapatkan dalam dalam, dalam Al-Quran bahwa salat zuhur itu empat rakaat? Awajatta fil, fil Quran ya anna salat al-asr arba'an? Apakah kamu dapatkan dalam Al-Quran bahwa salat ya asar itu empat rakaat? Ya. Artinya kalau kita hanya sebatas Al-Quran tanpa sunnah, kita tak akan mampu memahami Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu rata-rata global ya akhi penjelasannya. Ya. Ayat-ayatnya global. Allah berfirman, wa aqimu salah wa atu zakah. Dirikan sholat Tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat Bagaimana tata cara zakat. Bagaimana nisabnya. Maka orang yang mencukupkan, mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, kita tanya kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Ya, apakah dia sholat kemudian membuat salah tata cara sholat sendiri? Maka ayoal ikhwah, kalau dia menjawab, ya sholat itu artinya doa. Cukup kita doa saja, nggak perlu sholat, maka ini dajjal. Ya. Orang ini, ya orang seperti ini adalah ya para pembantu dajjal yang ingin berusaha untuk menghancurkan atau merusak Islam itu sendiri. Bukankah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah berfirman, "Wa ma'atakum Rasul rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan Rasul ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Ketika ada seorang wanita datang kepada Ya Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana ia mendengar bahwa Abdullah bin Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan mencukur halisnya Datang seorang wanita dan berkata, Aku ini hafal Al-Quran, dan aku tidak mendapatkan dalam Al-Quran larangan untuk mencum, apa, mencukur bulu halis. Ya. Dan apa menyambung rambut. Maka kata ibu Mas'ud, ada. Di mana itu? Itu firman Allah, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambil dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan dan sesungguhnya Rasulullah telah melaknat wanita yang menyambung rambut dan mencukur bulu alisnya. Nah. Baik, satu pertanyaan terakhir e, untuk kesempatan pagi hari ini dari Pak Jaya di Cikunir. Ustadz ada yang menyatakan bahwasannya e, orang yang sholat terus menerus dan banyak sholat, e, walaupun terkadang berbuat bidah di dalam sholatnya lebih baik daripada orang yang Eh, jarang sholat tetapi tidak berbuat bid'ah. Mohon penjelasannya dari pernyataan ini. Ya, akhi, ini adalah ya perkataan-perkataan yang terkadang kita dengar dari masyarakat untuk membenarkan kebid'ahan. Ya. Kalau kita seperti sering kali di hatta di kampung kita ini, di sini, nah. ya kita, kita kita ketika kita sampaikan bahwa misalnya usolli yang melafatkan niat itu tidak ada dalilnya dari syariat apa katanya? Mendingan yang masih usoli tapi sholat daripada yang gak, gak sholat sama sekali. Yeah. Subhanallah ini ya sesuatu yang pendalilan yang sangat aneh sekali. Kita katakan yang pertama. Bahwa sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul itu lebih baik. Dan memaksiati rasul itu adalah tidak baik. Ya kita katakan lebih baik engkau sholat dalam keadaan tidak berbuat bid'ah daripada engkau sholat daripada berbuat bid'ah dan lebih baik lagi daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Maka ya harus difahami di sini bahwasannya kewajiban kita adalah berusaha untuk membersihkan ibadah kita dari berbagai macam bid'ah. Tidak boleh kita katakan orang tersebut banyak sholatnya. Ya, tapi dia berbuat bid'ah. Lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Kita katakanlah syak orang yang tidak sholat itu tidak lebih baik ya, daripada orang yang sholat tapi berbuat bid'ah. Ya, kita akui bahwa orang yang ya berbuat yang sholat tapi berbuat bid'ah lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ya lebih baik kita sholat namun tidak berbuat bid'ah daripada yang kamu sholat ya berbuat bid'ah. Karena sesungguhnya ya akhi, ya bid'ah itu telah kita jelaskan sesuatu yang berat. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih baik? Ya orang yang sholat berbuat bid'ah. Yang satu lagi orang yang sholat tapi suka mencuri. Mana yang lebih baik? Ya bila dia jawab ya lebih baik sholat tapi berbuat bid'ah daripada sholat pencuri. Ya kita jawab bahwa perkataan ini adalah ya batil. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwasanya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Tentu kita katakan yang lebih baik adalah ya kita tidak sholat, tidak mencuri dan tidak berbuat bid'ah. Sahih. Apa kesalahannya adalah ketika diperbandingkan dua perkara yang satu sholat berbuat maksiat, yang satu sholat berbuat bid'ah, mana yang lebih ringan daripada keduanya? Tentu kita katakan orang yang sholat berbu yang sholat tapi suka mencuri lebih lebih ringan daripada orang yang suka sholat tapi berbuat bid'ah. Mengapa demikian? Karena telah kita sebutkan tadi bahwa ijma para ulama yang menyebutkan ini kesepakatan para ulama konsensus mereka bahwa bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bid'ah lebih berat daripada maksiat. Ya. Akan tetapi tentunya sebaik-baiknya petunjuk atau petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita jangan membandingkan sesuatu yang rusak dengan yang lebih rusak ya akhi. Tapi kita bandingkan sesuatu yang sunnah. Ya kita senantiasa jadikan tolak ukur kita, patokan kita adalah sunnah Rasulullah.